Pembahasan kita dari kitab ini masih seputar uraian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang menerangkan tentang macam-macam kesyirikan. Di mana musuh-musuh tauhid mereka berdalih dengan perkataan Ibnu Qayyim bahwa sujudul murid di syekh sujudnya murid kepada gurunya dan istilah murid ini istilahnya kaum sufiah istilahnya ahli tarikat penganut paham tarikat orang-orang yang menjadi musuh tauhid menganggap bahwa sujud kepada selain Allah itu termasuk ke dalam syirik asghar. Dan mereka berdalih dengan ucapannya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitabnya ini menerangkan kalau pendalilan mereka keliru. Nah, dan sebelumnya lebih jauh daripada itu bahwa ucapan seorang alim itu bukan dalil. Artinya jika ada seorang berdaya dengan ucapan manusia maka dia runtuh. Ya, dalil itu langsung runtuh dari akarnya. Ya, dengan kita katakan apakah ucapan orang tersebut hujjah? Maka kita semua yang belajar telah mengetahui jawabannya bahwa hujjah itu hanya ada pada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, <clears throat> namun kendati pun begitu keadaannya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menerangkan bahwa mereka salah paham akan perkataannya Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa Ibnu Qayyim tidak memaksudkan seperti itu. Namun demikianlah ahlul balal, para pengekor kesesatan. Ketika mereka dapati bahwa jualannya nggak laku, dagangannya nggak laris, maka mereka pun memasarkan dagangannya dengan memakai dan meminjam nama-nama ulama ahlu sunnah. Sehingga mereka nisbatkan kebatilan mereka kepada ulama ahlu sunnah bahwa ini adalah pendapat Ibn Qayyim, bahwa ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. bahwa ini adalah pendapatnya fulan dan fulan dengan mengambil ucapan-ucapan yang mutasyabih. Dengan mengambil redaksi-redaksi yang samar. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala saja dalam Al-Qur'an menerangkannya, menerangkan tentang ayat-ayatnya, bahwa diantaranya ada ayat yang muhkam dan diantara juga ada ayat yang mutasyabih maka tentunya ucapan manusia tidak semuanya muhkam tidak semuanya maknanya jelas ada dari ucapannya yang mutasyabih ini yang diambil oleh ahlul balad sehingga kita tidak asing ya dari zaman dahulu Ya, begitu juga di zaman sekarang didapati orang-orang yang berdalih dengan ucapannya ulama ahlus sunnah. Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya. akan dari ucapan ulama ussalaf yang menurut mereka bisa dijadikan dalil. Padahal mereka berdalil dengan ucapan-ucapan yang mutasyabih dan ucapan-ucapan mereka yang muhkam mereka tinggalkan. Mereka tinggalkan. Dan begitu juga di sini. Mereka salah faham dengan perkataannya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. <clears throat> Baik, kita akan lanjutkan pembacaan kitab kita. Dikatakan yang ada pada saya pada halaman yang ke-148. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, "Wal muradu bihadza anna ba'd al-mulhidina nasaba ila syekh anna hadha syirkun asghar. Dan maksud dari uraian ini adalah bahwa sebagian orang-orang yang mulhid, orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang. Mereka menisbatkan kepada syekh, yang dimaksud dengan syekh di sini adalah Ibnu Qayyim. Anna hadha syirkun asghar, bahwa perbuatan ini adalah termasuk kepada syirik kecil. Itu yang dimaksud perbuatan sujudul murid di syekh. Karena pembahasannya adalah tentang itu. Sujudnya seseorang kepada makhluk. Apa yang mereka maukan dari ucapan ini atau dari syubhat ini? Yaitu menolak takfir. Menolak ya, bahwa orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah dia kafir. Dari situ mereka berdalih, Ibnu Qayyim saja menganggap ini bukan kafir katanya. Ini cuma syirik, syirik kecil. Lantas kenapa kalian wahai para Wahabiyin justru menuduh orang-orang yang beribadah kepada selain Allah itu telah kafir? Ibnu Qayyim saja tidak menggolongkannya kepada jenis kekafiran yang besar. Padahal mereka yang salah salah memahami perkataan Ibnu Qayyim. Nasabah ila syekh. Mereka menisbatkan kepada Ibnu Qayyim bahwa perbuatan ini termasuk syirik kecil saja. Wa syubatu annahu dzakarahu fil qatl tsani. Dan syubhat mereka adalah bahwa Ibnu Qayyim menyebutkan perbuatan itu ke dalam pasal yang kedua. Kalau kita lihat kepada uraian yang sebelumnya, pasal yang kedua itu Ibnu Qayyim berbicara tentang syirik asghar. Padahal pembicaraannya sudah selesai. Padahal pembicaraannya telah telah selesai. Kita lihat dalam cetakan yang ada pada saya itu pada halaman yang ke-145 pada alinea di mana Al-Imam Muhammad menukil dari Ibnu Qayyim bahwa Ibnu Qayyim berkata ثم قال الشيخ رحمه الله بعد ذكر شرك الأكبر والأصغر kemudian berkata Ibnu Qayyim setelah menyebutkan macam-macam syirik besar dan syirik kecil artinya sudah selesai pembahasan tentang syirik kecil namun setelahnya Ibnu Qayyim berkata, "Wa min anwa'i syirk sujudul murid li syekh." Dan termasuk jenis kesyirikan adalah sujudnya murid kepada syekh. Jadi pembahasannya tentang syirik akbar pada pasal pertama, syirik kecil pada pasal yang kedua. Kemudian beliau mendetilkan lagi termasuk jenis kesyirikan sujudnya murid ke syekh. Sujud murid kepada syekh ini sujud kepada selain Allah. Ya, masuk ke dalam bentuk ini sujud kepada kuburan ya sujud kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala dan lebih jauh lagi termasuk ke dalam perkara ini menyembelih untuk selain Allah ya dan perbuatan-perbuatan kesyirikan-kesyirikan lainnya intinya Ibnu Qayyim sudah selesai menyebutkan tentang macam-macam syirik asghar kemudian beliau kembali mendetailkan Nah ini yang menjadi syubhatnya mereka. Mereka menganggap bahwa ucapan itu masuk ke dalam pasal yang kedua. Di mana Ibnu Qayyim di pasal yang kedua berbicara tentang syirik asfar Sehingga mereka menganggap bahwa Ibnu Qayyim menggolongkan sujud kepada selain Allah termasuk syirik asfar Apa akibatnya? Kalau Orang memahami bahwa memberikan ibadah kepada selain Allah termasuk syirik kecil. Apa akibatnya? Akibatnya hilang agama semuanya. Ya. Yang hilang adalah agama, yaitu Islam karena Islam adalah tauhid. Ya. Dan mengingkari kesyirikan. Bahwa kesyirikan itu membatalkan keislaman. Namun ketika orang mengatakan ya bahwa ya yang seperti itu tidak membatalkan keislaman berarti ya at-tauhid dan kesyirikan itu ya bercampur dan membaur menjadi satu sehingga hilang Islam semua Tidak ada Islam. Ya. Ini syubhat mereka kata Syekh Muhammad ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شبهته أنه ذكر في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغر syubhat mereka bahwa Ibnu Qayyim menyebutkan perbuatan ini dalam pasal yang kedua. Alladzi dzukira fi awwalihi al-asghar. Di mana pada awal pasal kedua itu Ibnu Qayyim berbicara tentang apa? Tentang syirik asghar, tentang syirik kecil. Pada ketika beliau bilang dan termasuk jenis kesyirikan adalah sujudnya murid ke syekh, pembahasan tentang syirik itu sudah selesai. Nah ini yang saya maksud dengan bahwa ahlul batil dimanapun mereka berada, mereka berdalil dengan ya kalam yang mutasyadeh Dengan ucapan-ucapan yang kiranya bisa dijadikan apa? Penguat terhadap kebatilan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua faedahnya, kita dapati juga bahwa ahlul batil dimanapun mereka berada, mereka memasarkan dagangan mereka atas nama ulama ahli sunnah. Ya, atas ulama, atas nama ulama ahli sunnah. Ya, mereka pinjam, mereka cari ucapan yang kiranya bisa dijadikan dalil ya dari perkataan siapa ulama ahli sunnah yang dimuliakan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab pasti pasti dapat mereka ya, pasti akan dapat ucapan-ucapan yang mutasyabih. Karena kalau Allah saja dalam Al-Qur'an mensifati kalamnya di antaranya ada ayat-ayat yang muhkam dan di antaranya ada ayat yang mutasyabih, maka bagaimana lagi jadinya dengan manusia? Tentu ucapannya tidak semuanya muhkam. Namun tentunya Allah Subhanahu wa taala bukan dikarenakan nakas, manusia dikarenakan nakas. Dikarenakan sifat kekurangannya, Baik, <clears throat> selanjutnya berkata, "Qala wa anta rahimakallah," katanya. Dan kamu semoga Allah merahmati. <clears throat> Tajidul kalama min awwalihi ila akhirih fil fasl al-awwal wa tsani sharihan. La yahtamilu at-ta'wila min wujuhin katsirah. Dan kamu semoga Allah merahmatimu. Kamu dapati al-kalam yaitu pembahasan seputar ini dari awal sampai kepada akhirnya pada pasal yang pertama dan juga pada pasal yang kedua. Sarihan la yahtamilu ta'wil, sangat-sangat jelas, tidak mengandung penafsiran-penafsiran yang lain min wujuhin katsira dari banyak sisi. Maksudnya bahwa perbuatan ya sujud kepada selain Allah itu termasuk dari jenis syirik akbar. Kemudian kata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab minha di antaranya Ibnu Qayyim berbicara anna dua al-amwat wan nadra lahum liyashfa'u lahu inda Allah wa syirkul akbar. Bahwa menyeru orang mati, bernazar untuk orang mati. Liyashfa'u lahu inda Allah agar orang mati itu bisa memberi syafaat kepada yang berdoa kepadanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seperti itu termasuk dari syirik yang besar. Termasuk dari bentuk syirik al-akbar karena pengertian syirik akbar itu adalah sorful ibadah di ghairillah. Memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya. <clears throat> apakah dengan i'tiqadun nafa' wad apakah meyakini bahwa si mayit ini bisa memberi manfaat dan mudarat atau tanpa keyakinan itu? Ya. Sebagian orang ada yang meyakini bahwa si mayit ini bisa memberi manfaat. Bisa memudaratkan. Ya. Maka Orang tersebut dengan perbuatannya memberikan ibadah kepada selain Allah keluar dari Islam. Atau tanpa keyakinan tadi. Ya. Seperti keyakinan orang-orang musyrikin pertama. Di mana mereka hanya meyakini bahwa si mayit ini hanya perantara. Namun dia memberikan ibadahnya kepada mayit. Maka orang tersebut juga keluar dari Islam. Ini suratan. Ini dua surah ya dua gambaran dua bentuk ya dan kedua-duanya berporos kepada ya perbuatan si musyrik ini berupa memberikan ibadah kepada selain Allah karena di situ titik poinnya baik dengan alasan si penghuni kubur ini hanya perantara atau lebih jelek lagi bahwa si penghuni kubur ini yang memberikan apa yang diminta oleh orang yang berdoa kepadanya. Kedua-duanya sama-sama mengeluarkan ya seseorang dari keislaman. Selanjutnya berkata qala <clears throat> huwa syirkul akbar itu termasuk dari syirik akbar alladhi ba'atha Allahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam bin nahyi anhu yang mana Allah telah mengutus nabinya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melarang manusia darinya. Bahkan bukan cuma Nabi Muhammad saja, seluruh Nabi dan Rasul. Fakaffara man lam yatub minnu wa qatalahu wa adah. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkafirkan orang yang tidak bertaubat darinya. Maksudnya tidak mau meninggalkan perbuatan kesyirikan itu. Ya, fa wa aqamu salata wa atawu zakah, ya. Kalau mereka bertaubat kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat. Baru mereka itu adalah saudaramu seagama. Dan taubat ya dari kesyirikan ya itu itulah at-tauhid ya. Adapun orang yang belum bertaubat dari kesyirikan, belum meninggalkan kesyirikan, maka mereka tidak masuk ke dalam islam Fakaffara man lam yatub minhu. Nabi mengkafirkan orang yang tidak bertaubat dari kesyirikan. Wa qatalahu dan memeranginya, wa'adahu dan memusuhinya. Ya, ini konten dari ucapannya siapa? Ibnu Qayyim. Artinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menerangkan Ibnu Ibnul Qayyim berbicara pada pasal yang pertama dan juga pada pasal yang kedua perkara-perkara seputar masalah ini. Ya, maka bagaimana bisa dianggap bahwa ucapannya Ibnu Qayyim sujudnya murid kepada syekh termasuk syirik asghar? Padahal itu termasuk dari bentuk memberikan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Bahkan tidak hanya ya, menganggap bahwa itu termasuk dari syirik akbar, bahkan menerangkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengkafirkan pelakunya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memeranginya dan memusuhinya. Ya, ini penjelasan dari Syekh Muhammad. Walau akhiru anifan, bahkan yang paling terakhir di mana Ibnu Qayyim secara tegas mengatakan ya ucapannya seputar masalah ini adalah apa yang dia ucapkan barusan. Ya, maksudnya yang belum lama saya kutip kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yaitu di mana beliau berkata, "Wa ma naja min syirki hadha syirkil akbar ila akhirih." Itu di mana beliau mengatakan pada cetakan saya pada halaman 147. Ya, walillahu darul darul khalilihi Ibrahim alaihi salam aiz yaqul wajnubni wa bani an na'bud al-asnam rabbi innahunna adlalna katsiran al nas. <clears throat> Dan alangkah indah apa yang diucapkan oleh Ibrahim alaihi salam ketika dia berkata, "Dan jauhilah aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala." Wahai Rabb, Sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Kemudian berkata Ibnu Qayyim, "Wa man naja min syirki hadha syirkil akbar illa man jarada tauhidahu lillahi wa 'ada al-musyrikin fillah wa taqarraba bimaqtihim ila Allah." Dan tidak ada yang selamat dari kesyirikan yang besar ini kecuali orang yang memurnikan tauhidnya hanya untuk Allah dan memusuhi orang-orang musyrikin karena Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan membenci mereka. Inta kalam. Ini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Maka ini qarinah indikator lain ya menunjukkan ya bahwa anggapan ucapannya Ibnu Qayyim bahwa sujudnya murid kepada syekh itu termasuk syirik asghar ini batin. Ya, bahwa ini qarinah-qarinah, ini indikator-indikator. Ya. Bahwa beliau berbicara tentang ya bernadar untuk selain Allah, beliau berbicara tentang menyuruh orang mati, menyuruh orang mati, ya, menyuruh mayit. Bahkan terakhir beliau mengatakan ucapannya itu. Ya. Kemudian berkata Syekh qal, "Fal ba'da hadzal bayan bayanun illa al-inat bal al-ilhad." Maka apakah setelah keterangan ini semua masih dibutuhkan keterangan lagi? Artinya sebenarnya masalahnya deh, perkaranya gamblang, akan tapi orang yang berpenyakit mencari-cari celah untuk ya mendapatkan ya dari ucapan hadal imam ucapan Imam Ibnu Qayyim ini apa yang dia bisa dijadikan sebagai dalil yang menguatkan kebatilannya. Wahal ba'da hadal bayan-bayan. Maka apakah perlu setelah keterangan yang gamblang ini dibutuhkan keterangan lain? Illal inat balil had. Tapi sesungguhnya yang ada pada orang itu tidak lain melainkan al-inat, pembangkangan saja, wal ilhad dan penyimpangan saja. Walakin ta'ammal qawlahu wa arsyadaka Allah. Kan tapi perhatikanlah ucapan beliau. Itu ucapan Ibnu Qayyim katanya. Semoga Allah menunjukimu wa ma naja min syirki ada syirkil akbar illa man adal musyrikina billahi illa man jarrada tauhidahu lillahi wa adal musyrikina billahi wa taqarraba bi naqtihim Dan tapi perhatikanlah ucapannya Ibnu Qayyim semoga Allah merahmatimu yaitu ucapannya yang mengatakan tidak ada yang selamat dari syirik yang besar ini kecuali orang yang memurnikan tauhidnya untuk Allah dan memusuhi orang-orang musyrikin karena Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan membenci mereka. Bahwa yang selamat bukan hanya seorang yang ya mentauhidkan Allah meninggalkan kesyirikan namun dia masih ya tidak memusuhi musyrikin atau ya tidak membenci musyrikin melainkan mereka yang terkumpul padanya sifat-sifat tersebut yaitu yang pertama ya, meninggalkan kesyirikan memurnikan tauhid hanya untuk Allah kemudian ditambah dengan itu seseorang juga memusuhi musyrikin karena Allah artinya ya bahwa at-tauhid itu tidak cukup hanya tarku asyirk fakat hanya meninggalkan kesyirikan saja ya tanpa memusuhi al-musyrikin, tanpa memendam ya kebencian kepada al-musyrikin. Nah, wa ta'ammal al-islam dan juga perhatikanlah bahwasanya al-islam la yasihu illa bi ahli syirkil akbar. Bahwa Islam itu tidak menjadi sah melainkan apabila disertai dengan memberikan permusuhan kepada pelaku syirik akbar ya lam tasih ya tidak dianggap sah ya orang meninggalkan kesyirikan tapi masih mencintai al-musyrikin ya masih mencintai al-musyrikin nah ya atau berdalih ya, mencari pembenaran untuk perbuatan kesyirikan-kesyirikan tersebut nggak apa-apa karena itu cuman budaya ya ini enggak boleh ini pembenaran bentuk dari pembenaran dari ajaran kesyirikan kesyirikan ya atau melestarikan ajaran nenek moyang emangnya orang musyrikin dulu nggak melestarikan ajaran nenek moyang orang musyrikin dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalih mereka adalah mempertahankan ajaran ajaran nenek moyang ya Nah, sebagaimana dalih itu tidak kepakai dulu di zaman Nabi, begitu juga nggak kepakai di zaman kita sekarang ini. Kecuali Islamnya yang kita ganti. Dan hal itu tentu tidak mungkin. Hal itu tentunya muhal. Ya. Seperti itu. Wa ta'amalan al-Islam la yasihu illa bimu'adati ahli syirkil akbar. Dan perhatikanlah bahwasanya Islam itu tidak menjadi sah kecuali apabila disertai dengan memusuhi pelaku syirik besar. Wa illam yu'adihim fahuwa minhum wa illam yaf'alhu. Apabila dia tidak memusuhi pelaku syirik besar maka dia termasuk dari pelaku kesyirikan. Wa illam yaf'alhu walaupun dia tidak melakukan perbuatan pelaku kesyirikan. Mungkin dia nggak melakukan kesyirikan, nggak ikut-ikutan. Namun hatinya mencintai pelaku kesyirikan. Ya, dan menganggapnya bahwa itu adalah bagian dari budaya yang harus dilestarikan. Ya, dan menganggapnya itu bukan suatu hal yang penting untuk diingkari. Ya, tidak mengapa orang muslim melakukan hal yang seperti itu walaupun dia tidak mengerjakannya. Ya. Sehingga dia tidak memusuhinya. Maka orang tersebut la yasih islamuh. Maka orang itu tidak dianggap sah keislamannya. Nah. Tapi catatan kaki yang ada di saya, ada catatan yang penting yang akan kita baca insyaallah Berkata muhaqqiq, mu'adatul musyrikin wajibatun ala kulli muslimin wahya anwa'. Memusuhi orang-orang musyrik itu wajib atas setiap muslim. Dan dia ada banyak macamnya. Yang pertama adalah qalbiyatun hiya sabughdihim wa tamanni wa hiya la tasqutu bihalin. Yaitu yang pertama memusuhi dengan hati qalbiyah. Ya, permusuhan ya yang merupakan amalan hati. Yaitu seperti membenci mereka, mengharapkan kebinasaan mereka. Dan yang seperti ini la tasqutu biha. Enggak boleh ada orang Islam tidak terdapat dalam dirinya ya perasaan seperti itu. Artinya seorang muslim harus selagi dia muslim ya ada dalam hatinya keinginan kehancuran kekufuran, hancurnya kekufuran. Ya, kebencian terhadap kekufuran. Itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah qauliyatun. Yaitu amalan lisan. Amalan lisan. Wa hiya katakfirihim wa taslih bil bara'ati minhum. Yang kedua yaitu berupa amalan lisan, yaitu katakfirihim. Ya, menganggap bahwa mereka sebagai orang kafir. Ya, Mengkafirkan mereka. Wa tasrih bil bara'ati minhum. Dan terang-terangan ya, menunjukkan keberlepasan diri kita dari mereka. Wa ya la tasqutu illa indal mafsada aw fitnah. Dan yang seperti ini tidak gugur dari kewajiban seorang muslim ya kecuali ya apabila dikhawatirkan adanya mafsadat yang lebih besar atau timbulnya suatu fitnah. Ya, timbulnya suatu fitnah. Tasrih, harus tasrih. Ada orang ya misalnya dia mengaku sebagai nabi, umum kita nggak beriman, kita nggak seiman dengan dia. Tasrih. Ya. Harus seperti itu. Ya. Ada orang ya menginjak mushaf, kita katakan kalau perlu kita nggak seiman dengan dia. Bukan malah yang mengatakan saya nggak seiman dengan dia malah dimusuhi. Ya. Dan yang kita dapat dapati sekarang orang-orang begitu a priori dengan takfir sampai-sampai jatuh kepada al-irja. Sampai-sampai jatuh kepada al-irja. Sehingga kekufuran yang seharusnya dia ingkari ya, ada teman yang mengingkari kekufuran yang sore, wadih, jali, ya. Malah dianggap orang tersebut terkena syubhat takfir. Bahwa orang tersebut Khawarij. Ya, padahal ya, Khawarij di mana? Ahlus Sunnah di mana dalam bab takfir. Al-Khawarij takfir dengan sebab apa? Dosa besar. pun takfir dengan sebab kekufuran yang sarih, wadih, seseorang yang memiliki kewajiban untuk menunjukkan keimanannya sebagaimana orang tersebut si kafir ini ya terang-terangan menunjukkan kekufurannya ya <clears throat> seperti itu Kalau ada orang yang seperti itu dan tidak dikhawatirkan mafsadat, ya maka tidak mengapa kita katakan ya kita nggak seiman dengan dia. Ya, seperti misalnya Gus Nuril ya yang mengatakan bahwa orang ya, orang-orang orang-orang Kristen itu bukan orang kafir mengikuti pendahulunya Gus Dur ya nah, kita nggak seiman dengan dia ya tidak seiman dengan orang yang seperti itu. Dan tidak mengapa untuk menampakkan hal yang demikian apabila tidak dikhawatirkan darinya mafsadat. Ya. Kalau misalnya mengucapkan kalimat fulan kafir itu dikhawatirkan mafsadat, cari yang semakna dengan bahasa yang lebih halus, tak seiman dengannya. Ya. kalau seperti berkata Ustaz Firanda, ya, apakah mas'ulil muslim? Itu bahasa takfir sebenarnya. Yang saya pahami itu bahasa tafsir, cuman dengan bahasa yang lebih halus. Apakah Mas Ulil masih muslim? Bahasa tafsir fil haqiqah pada hakikatnya. Ya, cuman dengan bahasa yang kiranya bisa lebih di, diterima. Nah, ya. Itu bagian dari apa? Ya, amalan hati dan juga amalan lisan. Kalau waya katakfiri wa tasrib bil bara'ati minhum yaitu seperti mengkafirkan mereka dan terang-terangan menunjukkan keberlepasan diri dari mereka wa ya la tasqutu illa inal mafsadati aw fitnah yang seperti ini tidak gugur kecuali saat dikhawatirkan mafsadat atau fitnah dan yang ketiga adalah ya yang berupa ya amaliyah ya amalan anggota badan wa kita qitaluhum wa ta'lifi kashfi kufrihim wa dalalihim yaitu memerangi mereka ya, dan membuat tulisan yang menyingkap kekufuran dan kesesatan mereka. Wahyalah atas tasqutu illa indal mafsadati awil fitnah. Dan seperti ini juga tidak menjadi gugur melainkan apabila dikhawatirkan di situ ya mafsadat atau fitnah. Nah, jadi wah sekali muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak cukup seseorang hanya ya berlepas dari kesyirikan, tanpa dia berlepas dari al-musyrikin, ya tanpa dia berlepas dari ya al-kafirin, ya tanpa dia memusuhi al-musyrikin dan tanpa dia memusuhi al-kafirin. Nah, selanjutnya berkata beliau qala waqad dzakara waqad dzukira fil iqna' dan telah disebutkan dalam kitab al-iqna' Ani Syekh Taqiyuddin. Dari Syekh Taqiyuddin. Siapa Syekh Taqiyuddin? Ibn Taimiyah. Ya, Ibn Taimiyah. Ya. Anna man da'a Ali ibn Abi Talib. Perhatikan ada kalam nafis. Ini ucapan yang ya, indah sekali. Ya. Yang menyingkap ya, bahwa orang-orang ya, yang menolak ya, takfir terhadap ubadul kubur. Ya. Terhadap para penyembah kubur. Baik takfir mutlak awal mu'ayyan. Bahwa mereka tidak memiliki sedikit pun pegangan ya dari hadal imam. Dari imam ya Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Karena beliau berkata dalam kitabnya ini, dalam kitab Al-Iqna ini, nukil dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah, "Anna man da'a Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu kafirun wa anna man syakka fi kufrihi fahuwa kafir." Bahwa barang siapa yang menyeru Ali bin Abi Thalib ya itu memanggil-manggilnya ya setelah matinya dengan keyakinan ya bahwa dia bisa memberi manfaat dan bisa mudaratkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Ar-Rafidhah. Anna man da'a Ali bin Abi Thalib annahu kafirun, bahwa dia kafir. Ya, kenapa? Karena dia telah memberikan doanya kepada selain Allah, sedangkan doa adalah ibadah. Ya. Sedangkan doa adalah ibadah wa anna man syakka fi kufrihi dan orang yang ragu akan kafirnya orang ini bahwa kafir dia kafir idan huna takfiran berarti di sini ada dua macam takfir yang pertama takfir kepada ya ubadi kubur orang-orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah baik doa salat atau yang semisalnya yang kedua orang-orang yang takfir kepada orang-orang yang tidak mau mengkafirkan mereka Al-amru khatir. Menganggap ya orang kafir itu tidak kafir, Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memasukkan ke dalam pembatal yang ketiga, malam yukafir al-musyrikina. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, au syakka fi kufrihim atau ragu akan kekafiran mereka, au sahaha atau membenarkan ajaran mereka kafir. Kafir ijma'an. Orang itu kafir. Ya berdasarkan al-ijma'. Ya. Ka'al amru khatir, bahwa perkaranya bahaya sekali. Ya. Kenapa? Karena ini termasuk kepada perkara yang wadih, perkara yang jali, perkara yang gamblang, ya. Orang ngaku nabi, kemudian kita nggak katakan dia kafir, kita nggak meyakini, tidak meyakini dengan hati, ya, bahwa orang tersebut telah keluar dari Islam, tapi harus nunggu dulu fatwa dari ulama. Eh, syada. Ya. Ya, ini namanya apa nih? Agama buat main-main apa? Ya. Lain hal kalau kekufurannya khafi. Kalau kekufurannya samar. Ya, yang hanya diketahui oleh para thalabatul ilm, diketahui oleh para ulama, maka harus apa? Harus dengan fatwa alim, harus dengan keputusan seorang qadhi. Ya. Namun orang menginjak mushaf ya dan diketahui bahwa dia memang menginjaknya. Ya. Orang ya, mengolok-olok agama, menjadikan agama sebagai bahan ya, bahan candaan, bahan olok-olok. Ya. Atau orang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka wajib dalam hati kita meyakini kekufurannya. Ya, dan yang seperti itu diketahui oleh orang alim dan juga orang awam. Seperti yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Namun terkadang seorang ulama bilang dalam bab takfir tanya ulama. Global. Masuk ke situ bab takfir dalam perkara yang yang wadih, yang jelas. Begitu juga masuk ke situ ya dalam perkara-perkara yang khafi. Ya. Enggak dirinci. Tujuannya apa? Preventif. Ya, kenapa? Karena dia bicara di forum umum. Ya, di situ orang-orang awam. Ya, sehingga tidak menjadi apa? Ya, agama ini sebagai ajang untuk saling kafir mengkafirkan. Namun kita katolabatul ilm, kita sebagai para penuntut ilmu yang belajar kitab, ya. Maka kenapa kita bisa tidak paham ya karena seorang itu ketika dia mengucapkan satu kalimat ada maksud. Ada tujuan yang ingin dia sasar. Ya. Maka kita harus paham ya e, kondisi yang meliputi seorang alim ketika dia mengucapkan satu ucapan itu apa maksudnya. Dan lebih ajaib lagi, ya, ada seorang yang dia diustadkan, dai, ya, berdalil dengan ketika Syekh Saleh Al Fauzan ya ditanya dalam forum, satu forum ya, yang itu disiarkan di eh, apa ini? Siaran parabola. Ya, di Arab Saudi. Beliau ditanya ketika itu. Ya, apakah Bashar Assad kafir? Maka Syekh Saleh Fauzan enggak menjawab. Kemudian ini orang yang dia itu seorang dai mengatakan, lihat Syekh Saleh Fauzan saja tidak mengkafirkan Bashar. Siapa yang tidak punya akal nggak bisa pakai itu akal? Ya nggak mungkin lah seorang syekh bicara di forum umum, sedangkan masalah itu masalah negara. Suria dalam kondisi ketika itu baru awal-awal. Ya, tentu beliau bicara seperti itu, ya dengan melihat berbagai macam sisi mana maslahatnya. Nggak mungkin dia tasrih, karena itu akan semakin apa? Dibenturkan membenturkan Arab Saudi dengan Suria ketika itu, semakin memberi support kepada para ya e, kaum muslimin yang ingin menggulingkan pemerintahan Bashar ketika itu untuk semakin artinya ucapan kalau Syekh Saleh Al Fauzan bilang Bashar kafir ya di forum seperti itu akan benar-benar dipakai ya nah tapi sebagian orang nggak paham gitu ini alim ngomong dalam konteks apa <laughs> ya subhanallah hatta ya kalau kita lihat Syekh Saleh dan Syekh dan Syekh Ali Hasan Ya, dalam masalah al-iman ada sedikit perselisihan. Ya. Syekh Shalal Al-Fauzan mengkritik Syekh Ali ya, bin Abdul Hamid Al-Halabi. Ya. Namun Syekh Ali dalam masalah konteksnya apa? Bashar Asad, Syekh Ali justru pendapatnya bilang apa? Ya. Dia itu memang bukan orang Islam. <laughs> Syekh Ali Hasan justru menganggap bahwa Bashar itu memang bukan orang Islam. Sehingga nggak perlu dikafirkan, memang dia bukan orang Islam. Asyad, kalamnya lebih lebih syadid daripada kalamnya ya Syekh Salah Al-Fauzan Lemahani. Cuman sebagian kita tidak bisa meng, ya, memahami ucapan seorang ulama dengan melihat pada konteksnya. Semua ditelan bulat-bulat. Ditelan sesuai dengan redaksinya. Ada ah, salah. Ya, ini keliruan memahami kalam ulama dengan cara yang seperti itu keliru. Hada wallahu taala a'la wa alam. Kita kembali kepada pembahasan. Qala fa idza kana hadha halu man syakka fi kufrihi ma'a lahu wa makhfihi. Maka apabila seperti ini kondisi orang yang ragu akan kekafirannya. Orang ragu akan kekafiran orang yang ya tidak mengkafirkan ya orang yang menyuruh Ali. Ya kan? Dikatakan manda aliyan barang siapa yang menyuruh Ali bin Abi Thalib annahu kafir. Wa man syakka fi kufri fa huwa kafir yang ragu akan kafirnya ya orang ini maka dia kafir. Berarti di sini ada berapa takfir? Ada dua. Kafirnya orang yang menyeru Ali, kafirnya orang yang ragu akan kafirnya orang yang menyeru Ali. Betul? Baik. Kemudian berkata Syekh Muhammad, "Qala fa idza kana hadha halu man syakka fi kufri." Apabila ini kondisi orang yang ragu akan kekafiran orang itu. Siapa yang dimaksud? Orang yang meniru Ali. Ya. Orang yang ragu akan kafirnya orang yang meniru Ali. Apa kondisinya dia? Orang yang ragu ini kafir atau muslim? Kafir. Ma'adawati law maqti. Padahal orang yang ragu akan kafirnya orang yang meniru Ali ini, ya, memusuhi ya, orang yang menyeru selain Allah. Ma'adawatilah wa makti dan membenci orang yang menyuruh selain Allah. Cuman masalah takfir dia ragu. Gitu. Dia musuh ini perbuatan ini, menyuruh selain Allah, ya beribadah kepada selain Allah. Cuman masalah takfir, anda ragu, anda abstain katanya. Anda enggak mau mengkafirkan orang Islam katanya. Ya. Ini toleransi yang kebablasan seperti orang-orang apa? liberal sebenarnya. <laughs> Ya, tidak mau mengkafirkan orang kafir Apabila seperti ini kondisinya, fakaifa biman ya'taqidu annahu muslim? Lantas bagaimana jadinya dengan orang yang meyakini bahwa orang yang menyuruh Ali itu muslim? Beda antara dua masalah. Yang pertama dia ragu akan kekafirannya. Yang kedua meyakini bahwa orang yang menyuruh Ali itu muslim walam yu'adih dan tidak memusuhinya. Mana asyad? Tentu yang kedua lebih jelek lagi kondisinya. Kalau orang yang ragu akan kafirnya orang yang menyuruh selain Allah dia kafir, ya orang tersebut kafir, ya maka lebih buruk lagi orang yang menganggap orang yang menyuruh selain Allah itu minal muslimin dan tidak memusuhinya. Ya. Nah. Allah fa kaifa man ya'taqidu annahu muslim? Maka bagaimana jadinya dengan orang yang meyakini bahwa orang musyrik itu muslim, orang yang menyeru Ali itu muslim walam yu'adih dan tidak mau memusuhinya. Pakai man ahabbah, ditambah lagi gimana lagi jadinya dengan orang yang justru bahkan mencintainya. Pakai man yujadilu anhu, maka bagaimana jadinya lagi dengan orang yang membelanya dengan argumen-argumen ya wa tariqatihi ya dan membela tarikatnya ya, cara ibadahnya. Wa ta'azzara anna la naqdiru 'ala tijarah wa talab rizqi illa bidzalik. Dan mengungkapkan alasan-alasan. Di antara alasannya ya, ini di antara alasan yang populer nih. Ya. Untuk ya orang-orang tersebut ya, yang diungkapkan oleh orang-orang itu mereka beralasan anna la naqdiru 'ala tijarah wa talab rizqi illa bidzalik. Bahwa kami tidak bisa ya berdagang dan mencari rezeki kecuali dengan cara itu. Ya, maksudnya apa? Dia tidak bisa menampakkan keislamannya bukan karena apa? Bukan karena ditindas. Ingat kisahnya siapa? Kisahnya Ammar yang mencaci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kufur atau enggak kufur? Perbuatannya adalah kufur, kufuran. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Anmar apa? Kaifa tajidu qalbak? Bagaimana kamu dapati hatimu? Kata Ammar, mutmainun bil iman tetap di atas keimanan. Artinya kalau Ammar ya melakukan perbuatan kufur itu, mencaci Nabi dan dia hatinya tenang di atas kufuran menjadi kafir atau tidak? Menjadi kafir. Ya. Adalah Ammar allah sahabat Rasulullah. Tapi Nabi masih nanya, kaifat tajidu qalbak?" Gimana kamu dapati hatimu? Dalam kondisi dia ditindas. Dalam kondisi dia disiksa. Ya. Maka bagaimana jadinya dengan orang yang melakukan kekufuran tidak dalam ya kondisi dia ditindas. Ya, bukan karena takut hilangnya nyawa melainkan karena mencari rezeki. Lain kan beda kondisinya ya kan? Ini ditindas ya. Kemudian dia lawan kufuran ya karena khawatir nyawanya melenyap. Sedangkan yang satu melawan kufuran bukan karena penindasan. Ya, melainkan mukhtaran dia lakukan. Ya, memang dia ingin lakukan itu. Tujuannya apa? Bukan karena menjaga nyawanya agar tetap ada, tidak hilang. Tapi karena ada dunia yang dia cari. Mana yang lebih jelek? Tentu yang kedua lebih buruk daripada kondisi yang yang pertama. Nah, Faqad qala ta'ala dan padahal Allah Ta'ala telah berfirman, "Wa qalu tabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina." Allah Ta'ala berfirman, Itu mencela orang-orang yang meninggalkan kebenaran, meninggalkan al-haq, ya. Mencampakkan ya at-tauhid disebabkan karena apa? Karena dunia. Wa qalu mereka berkata, "Inna tabi'il huda ma'ak." Kalau kami mengikuti petunjuk bersama engkau, mutakhattaf min adina, kami akan diculik di negeri kami. Ya, kami akan ya dibunuh, ya. Dan seterusnya. Kemudian orang itu menjadi takut ya dan dia pun akhirnya apa? melakukan kekufuran, ikut larut dengan kekufuran. Dan di antara motivasi, motivasi lainnya mereka lakukan kekufuran disebabkan karena ya tijarah, karena ya urusan bisnis dan karena mencari rezeki dan seterusnya. Hadza wallahu taala ala wa alam. Nah. Jadi ayo ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ya, ini kondisi orang yang ragu akan kekafiran orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya. Maka lebih buruk lagi daripada itu kondisi orang yang mengatakan orang itu muslim. Lebih buruk lagi orang yang membela jalan hidupnya. Ya. Hadza wallahu musta'an wa ilaihi tuqlan. Nah. Ya, intahina. Selesai sudah insyaallah kajian kita di pagi hari ini. والله